Pertanyaannya belak-belakan ini. Mau dibikin belak-belakan atau dibikin Hmm? Gimana ini? Saya mau izin dulu ini. Belak-belakan? Hah? Dijeblak? Eh, ini begini. Belak-belakan begini. Ya apa ini? Saya mau izin dulu ini. Ustaz? Pengusung pemahaman Islam Nusantara apakah telah keluar dari Islam? Muas. Sangar banget banyak. Yang pertama tergantung kepada pemahaman tadi. Kalau pemahaman tadi di dalamnya ada pemahaman-pemahaman yang kufur, maka pelakunya bisa jadi kafir ketika sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang faktor-faktor penghalang pengkafiran. Barakallahu Hmm. Gitu ya. Kalau seandainya Islam Nusantara itu punya pemahaman berislam sesuai dengan tradisi Nusantara, tidak berpijak dengan Quran dan Sunnah, ini kufur. Kalau seandainya Islam Nusantara betul-betul mendewakan akal, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat. Tidak terkait dengan agama apapun. Dengan bahasa agama Islam. Ini kufur. Ini adalah kekufuran para Kalau ternyata Islam Nusantara itu punya pemahaman melecehkan bimbingan-bimbingan Islam karena keislamannya, bukan karena pelakunya. Melecehkan hijab, melecehkan lehiyah, melecehkan yang lain-lainnya karena itu sebagai bimbingan Islam, bukan karena orangnya. Ini kufur. Ingat karena bimbingan, bukan karena orang yang mengenakannya. Kalau terkait dengan orangnya itu perkara yang haram. Tapi kalau melecehkan karena Islamnya kufur. Tanya ya, ya? itu. Nah, kalau demikian kondisinya, maka bisa jadi pelakunya atau yang mengucapkannya bisa jadi dihukumi kafir apabila telah terpenuhi faktor-faktor e, syarat-syarat pengkafiran dan hilang daripadanya faktor-faktor penghalang kekafiran. Intinya di atas jurang kebinasaan dan penyimpangan barakallahu fikum. Allah taala alam bisawab. <clears throat> Apakah orang-orang jin apa tuh jin ya Pak? Bangsa jin jemaat Islam Nusantara. Apakah mereka ter, ada kemungkinan buatannya orang-orang Iran atau terpengaruh pemikiran Syiah? E, kalau dari literatur yang ada barakallahu fikum, mereka ini adalah jemaat baru dari jin, jemaat Islam liberal. Liberal radikal. Sangar hmm, dibikin suasana-suasana yang lebih lembut, yang lebih familiar, yang lebih ke Indonesia Indonesiaan. Dibikin jin tadi. Sebab para pencetusnya dari kalangan mereka. Adapun terkait dengan masalah Syiah itu koncone. Mereka merangkul dengan mesra, betul-betul merangkul dengan mesra yang namanya Syiah Rafidhah. Selalu berjalan. Jin Jin Syiah. Jil, jin syiah. Hah? Jinnya syiah ya. itu. Dan yang mereka lawan dikatakan sebagai musuh bersama adalah orang-orang yang mengamalkan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Muslimin yang berada di atas sunnah Rasul musuh mereka. Allahumma Ketika gembar-gembor jin-jil menggema di bumi ini, apakah penguasa negeri ini sudah mendapatkan penjelasan bahwa ini bertentangan dengan Islam yang sebenarnya? Ya sudah ya, heboh. Termasuk ke meja mereka. Mereka sangat tahu betul ini semuanya. Ya, kita mendoakan kebaikan untuk penguasa kita. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik wal hidayah kepada penguasa kita, pemerintah kita, dan orang-orang di sekitarnya. Semoga Allah Azza wa Jal menganugerahkan kepada penguasa kita biqanatan salihatan, teman-teman yang baik yang memberikan bimbingan kepada mereka ke jalur yang baik. Allahumma musta'an. หลับหลับกันแล้วทีับ Afwan Ustaz ada amanah dari seorang ikhwa Makassar Ada pereksian untuk Antum tentang nasabnya Dulkarnin Makassar Antum sering menyebutkan namanya dengan Dulkarnin bin Sanusi Sebenarnya nama ayahnya bukan Sanusi tapi Sunusi Dan juga sudah meninggal Iya Sunusi Terus kenapa? Di kalangan ulama terdahulu biasa menisbahkan sebuah pemahaman yang menyimpang tidak kepada orangnya langsung terkadang kepada orangnya terkadang kepada nama bapaknya terkadang nama kakeknya Haraplah itu pemahaman al-karamiyah itu nisbah kepada siapa itu nisbah kepada Muhammad bin Karam bapaknya bukan kepada Muhammadnya itu bukan berarti menjelaskan bapaknya bukan tapi kemudahan penisbatan dan juga untuk e, menghindar dari nama Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang dia Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Anda bikin nisbah kayak apa? Zulkarnaini ya nggak bisa ya. Hah? Nggak mungkin anda katakan sebagai Muhammad. Hah? itu. Yang tepat ya Sanusiu. itu. Sekedar nama, sekedar nama ya. Tidak mau juga tidak apa-apa. Yang penting pemahamannya nggak beres. Allah ya. Adakah jin Nusantara? Jin di mana-mana. di tempat kita juga banyak jinnya. Nah, yang dari Sunda semuanya. Jin itu tinggalnya bersama-sama dengan kita bangsa jin itu membawa dengan kita. Bedanya ke di alam yang nyata seperti ini, mereka di alam e, di alam yang lainnya di alam jin. Halus. Hmm. Kalau iblis itu bapaknya jin. Kalau syaitan itu sifat sifat jahat itu di, dikatakan syaitan. Orang yang sangat jahat namanya setan. Setan bangsa manusia, setan bangsa bangsa jin. Tapi kalau antum menamakan orang-orang sang Nusantara dengan iblis, iblis Nusantara ya jangan. Nah, mereka bikin nama jangan rupa-rupa ya. Gitu ya. Amarah kekecewaan jangan sampai membuat kita melampaui batas. Hmm. Tapi bagaimana menyatukan antara rahmat Islam dengan konsep jihad di awal Islam yang seakan-akan memaksakan Islam. Kalau kamu berislam maka akan diperangi. Sebentar. Yang namanya jihad fisabilillah itu bukan di awal Islam. Di awal-awal Islam kurang lebih selama 13 tahun lamanya fase Mekah Nabi kita Muhammad SAW fokus pada pembenahan akidah umat yang kan akidah, tauhid, akidah, tauhid, iman, terus begitu. Tidak ada jihad. Sama sekali tidak ada jihad. Yang pertama, dikarenakan pentingnya penanaman tauhid dan akidah. Yang kedua, muslimin lemah ketika itu. Baru ada jihad ketika hijrah kemana ya? Ke kota Madinah. Itu pun tidak langsung jihad. Ada jeda waktunya ya. Dan ada tingkatan-tingkatan eh, Sebelumnya dilarang. Kemudian setelah itu ketika diserang silakan maju. Baru yang terakhir kalinya disyariatkan untuk berperang melawan orang-orang kafir. Yang kedua, jihad dalam Islam mulia. Tidak sebagaimana orang-orang ISIS. Tidak sebagaimana kaum teroris. Jihad mulia. Satu, tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah. Untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Supaya semuanya muslimin. Amin salah ya? Yang kedua untuk memberantas segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Supaya tidak ada lagi syirik dan fitnah di muka bumi. Yang berikutnya, dalam berjihad ada adab-adabnya. Tidak sembarangan ya ikhwan. Ada ada padatnya. Terutama di awal-awal jihad. Barakalasikum. Ketika mau jihad, disampaikan dakwah terlebih dahulu. Seperti tindakannya Rasul SAW ketika mengutus sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda ketika hendak perang melawan Yahudi Khaybar. Diminta untuk mendakwai mereka dahulu. Dan juga Rasulullah SAW setiap kali mengutus para panglima perang untuk berjihad dikasih tak dikasih tausiah, dikasih briefing. Di antaranya diminta untuk mengajak mereka masuk Islam lebih dahulu. Kasih Islam, tawarkan. Masuk, alhamdulillah. Tidak masuk, dua pilihan. Bayar jizyah, upeti atau perang. Jizyah ya sudah damai. Islam tidak mau, jizyah tidak mau perang, kita perang. Silakan siap-siap, kami siap-siap. Gentle. lagi. Ketika perang ada adat-adatnya. Dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh orang-orang yang tua-tua kecuali kalau mereka ikut ambil dalam peperangan. Di, dilarang mutilasi. Namanya muslah dilarang kami sore itu luar biasa ya kan ada padaku. Dan itu maslahatnya begitu besar di antara cara dan upaya untuk bisa barakallahu fikum menyebarkan Islam ke seluruh dunia dengan amalan jihad yang mulia ini. Paham sore, ya? Nah, gimana? Katanya nggak ada paksaan untuk agama ini. La ikraha Ada yang mengatakan itu di awal Islam. Di awal-awal Islam. Setelah itu satunya ya jihad tetap ditegakkan yang namanya jihad bisa dilihat itu semuanya bimbingan dari Allah Azza wa Jalla maslahat maslahat jihad sangat sangat banyak barakallahu sehingga harus diluruskan apa yang sampaikan tadi para barakallahu Bagaimana cara supaya tidak minder bergaul dengan salafiyin? Wah, wah, wah, wah. Berarti selama ini salafiyin dianggap angkuh. Ya. Kayaknya dianggap kayaknya eksklusif kayaknya. Iya. Hah? Kalau iya bilang sama saya, mau saya marahi balik. Hah? Nah demikian ya. Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita asas yang mulia. Nabi kita Muhammad yang mengajarkan akidah, yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan manhaj, yang mengajarkan pokok-pokok agama, mengajarkan kepada kita prinsip berakhlakul karimah. Bahkan Rasul akhlak yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka orang-orang yang berupaya mengamalkan sunnah Rasul, yang di atas sunnah Rasul, yang mendapatkan sunnah Rasul harus mencontoh Rasul dalam semua hal juga diantaranya apa? Dalam perkara akhlak para ulama. Tunjukkan akhlaknya Rasul. Jangan mengesankan salafi itu angkuh, angker, sangar. Wuh, jangan itu. Ini harus disirnakan oleh antum. Ini tugasnya antum masing-masing para kelasikum untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang semacam itu. Ketika antum di tengah-tengah masyarakat antum harus bedakan e, dua perkara. Yang pertama adalah al-musahabah al-khassah. Persahabatan khusus yang karib, yang erat. Kalau yang ini antum pilih-pilih teman. Pilih teman yang aksinya bagus, akhlaknya baik, ibadahnya mampang, semangat, kemudian akhlak yang juga bagus, manhaj juga lurus, pilih-pilih. Sebab terkait dengan perkara yang sifatnya lebih khusus. Yang ini nggak mungkin dengan semua orang. Paham salah ya? Yang kedua, muamalah umum. Kalau yang ini barakallahu fikum ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat. Sifatnya umum. Ketemu dengan orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu dengan orang mukanya sumringah, mukanya ceria, tidak cemberut, tidak kayak robot. Itu muamalah umum. Wajib antum berikan kepada kaum muslimin. Tanya ikhwan, antum yang harus aktif. Antum akan mengatakan, masuk kami terus susah. Seakan-akan yang masih salah bos kita terus. Mereka nggak pernah mau ngesalam sama kita. Ya antumnya yang mengerti sunnah. Antumnya yang memahami agama Allah yang mulia ini. Antumnya aktif. Antum yang aktif, antum yang mendahului mereka. Selamat, Assalamualaikum Pak. Salam. Masih mikir-mikir kan? Teruskan ya. Teruskan ya. Mereka sudah memandang antum aneh. Penampilannya aneh. Ha? penampilannya sebagian agak sedikit seram, menakutkan. Ha? apalagi di zaman sekarang ini para praktikum isu-isu di luar sana luar biasa. Imbasnya terkena kepada semua pihak yang berupaya mengamalkan sunnah pupus itu semua dengan muamalah yang bagus. Kami sore? Ada orang nyala nih, Assalamualaikum mas. Jangan, bukan salah. Tidak boleh begitu. Sampaikan salam kepada yang kamu kenal dan yang kamu kenal. Selama dia bukan orang kafir. Kalau orang yang kafir, nah, mungkin kamu menyampaikan salam sama dia. Dan selama dia bukan sebagai kotnya. Kayak, Salah ya? Oh. Assalamualaikum, salam, salam. Siapa? Alhamdulillah Ya, kalau mau salam sebentar, selesai, atau pulang. Itu namanya muamalah umum. Terkait dengan yang sifatnya khusus, harus khusus pula urusannya. Terkait dengan masalah kegiatan-kegiatan, kegiatan kemasyarakatan, kegiatan pengajian dan segala macamnya, ya harus pilih-pilih, harus sesuai dengan pimpinan Allah dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga terkait dengan para ummahat juga demikian, apalagi para ummahat. Orang pada ketakutan lihat, lihat kalian itu. siapa ya? gimana mau ngomongnya ini siapa Ini kalian nggak tahu bagaimana wajahnya ini. Ketakutan mereka ya. Antum yang harus aktif. Yang harus aktif. Ketemu sama ibu-ibu, salam. Assalamualaikum bu. Kan begitu. Ini siapa ya? Ya, Umu Fulan. Wah gimana cara, cara tahu wajahnya? Mari bu main ke rumah saya. Kan begitu di rumah antum tahu wajahnya antum. Antum antum antum para keluarga. Wah kan. Yang supel tapi tetap di atas sunnah. Itu namanya muamalah secara umum, secara umum tetap ada batas-batas agamanya. Wah kan. Itu Jadi orang mau nangan itu nggak ambil. Jadi, itu pertanyaan tadi kayak semacam Eh, suara hatinya sebagian kaum muslimin. Yang antum harus pupus itu semuanya tentunya. Allahumma musta'an. Bagaimana membantah syubhat? Jangan merasa paling benar. Kebenaran yang tahu hanya Allah. Betul. Al-haq itu dari Allah Azza wa Jal dan Allah beritakan. Tidak Allah simpan. Allah beritakan, Allah sampaikan, Allah jabarkan, Allah jelaskan sejelas-jelasnya, segamblang gamblangnya dalam Al-Quranul Karim dan dijelaskan dengan gamblang oleh Rasul dalam sunnahnya. Itu yang kita pelajari, itu yang kita ilmui, itu yang kita amalkan. Itu namanya kebenaran, kan begitu. Ketika kita di al hakbati ya harus merasa benar supaya kamu mantap meganginya Kalau kamu ragu-ragu, benar salah, benar salah, tidak akan dipegangi. Yakin. Kamu lagi sholat Allahu Akbar sedang sunnah. Benar, yakin. Kamu jangan merasa merasa paling benar. Loh. Ini benar, asli benar. Namanya perkara yang benar. Allah yang maha tahu, iya Allah kasih tahu. Al-haq itu pada sholat diantaranya. Sholat termasuk amal yang benar. Itu dari Allah Azza wa Nah begitu ya. Tahu dari mana kamu? Kitab suci Al-Quran. Itu kalamullah. Bacaan. Pelajari. Rasul menerangkan dalam sunnahnya. Banyak buku-buku hadis. Kaji. Pelajari. Paham nggak ya? Nah, nah anehnya ketika sebagian pihak tadi itu merasa benar, Hah? tidak merasa salah. Itu kalau mereka ngotot, ngos pokoknya begini. Gitu. Jangan merasa paling benar pak. Al-Haq itu yang tahu hanya Allah. Hmm. Ya apa ya? Jadi sesuatu terbalik. Kalau orang lain disuruh begitu, dia sendiri luar biasa nggak demikian. Padahal dia tidak di atas kebenaran. Nah gitu ya. Hah? Allah Rasul. Sampaikan, iya betul. Nih yang benar, nih yang benar, nih yang benar. Ini yang yang yang benar. Tahu dari mana? Nih ayatnya, nih hadisnya. Hmm. Antum sebagai seorang muslim, antum ini muslim ya, muslim, agamanya Islam. Nanti yang mengatakan, kamu jangan merasa paling benar, Allah hanya Allah yang tahu yang namanya kebenaran. Gimana ya jawabnya? Hah? Ya benar. Idadin lain Islamnya benar. Saya Muslim, agamanya benar. Yang lainnya batil. Tahu dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Iya. Jawabannya Inna dina Allahil Islam. Apakah orang Yahudi yang masih beriman kepada Nabi Musa dan orang Nasrani yang masih beriman dengan Nabi Isa pada zaman sekarang juga tergolong kafir? Jawabannya iya. Harus beriman dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuncinya. Hadis yang di, saya bacakan tadi ya kan, ketika Umar memegang Taurat kata Rasul, "Lau kana Musa hayyan wa tabi'tumuhu wa taraktumuni faqad dhalaltum. Sungguh demi Allah kalau seandainya sekarang ini Nabi Musa masih hidup, lalu kamu ikut Nabi Musa meninggalkan aku kata Rasul, kamu yang sesat. Paham soalnya ya? Ini diambil kesepakatan semua ulama. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap kita sebagai suami menghadapi istri yang tidak mau menerima metode salaf? Dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz salaf. Bahkan sampai mengatakan, itu ajaran kamu. Ini ajaran saya. Itu pemahaman kamu. Ini pemahaman saya. Allahumma musta'an. Kamu itu siapa? Saya itu siapa? Kamu itu manusia. Saya itu manusia. Kamu tidak punya ajaran. Saya juga tidak punya ajaran. Yang ada adalah bimbingan Allah dan Rasulnya Yang pertama ya, sekitar e, eh, meluruskan sedikit. Tapi terkait dengan masalah rumah tangga semacam ini, satu hal penting yang perlu saya sampaikan pada anda sekalian. Tapi menghadapi suami atau menghadapi istri yang semacam ini para pelaku tolong jangan jadikan perbincangan semacam ini perbincangan harian antum. Selalu itu, selalu itu, selalu itu. Kenapa ya kan? Membikin orang lain jenuh, membikin orang lain bosan, akhirnya menjadi tertutup pintu kalian untuk menasihati. Terus gimana Ustaz? Caranya berkala. Caranya berkala. Paham Ustaz? Mungkin sebagian mengatakan tapi gimana kan istri saya Ustaz. Pada menangis-nangis gitu. Ini istri saya Ustaz. Ini ibunya anak-anak saya Ustaz. eh? <laughs> Saya gak mau kemudian dia menyimpang Ustaz. Atau ya, gimana gitu bahasanya. Iya betul. Siapa yang senang istri kita menyimpang? Siapa yang suka suami kita menyimpang? Tapi segala sesuatu itu ada caranya ada uslubnya, ada keikhiyahnya. Bukan dengan cara seperti itu. Tidak ada seorang pun yang senang, tidak ada seorang pun yang suka ketika tiap hari selalu dibegitukan. Jangankan orang yang masih awam seperti itu ya kan. Antum yang selalu ngaji, lama taklim, terus dibegitukan sampai punya antum. antum. Merasa gak? Hah? Misalnya, misal, misal, misal. Eh? Misalnya. Antum dikenal Masya Allah ya, semangat taklim, semangat ngaji. Istri juga ngaji. Kata Allah, antumnya lagi jenuh. Mengalami yang namanya futur. Semangatnya mulai kembung. atau kendo ya, mulai loyo. Akhirnya jarang taklim. Absen, absen, absen, absen, absen. Ya Training sih biasanya di rumah gitu ya kan. Tapi datang langsung ke tempat taklim kadang mulai muncul kejenuhannya. Isinya antum komplain. Nah gitu. Gimana ini apinya bulan, apinya anak-anak ini. Kok jadi loyo ya begini semangatnya ini. Katanya salah. Semangat dong taklimnya. Hmm. Ya, kamunya yang ngerti kamunya salah. Iya, iya, iya. Sabar sebentar lagi Mas Bursan ini. Dia posisinya lagi lagi serba enak, enak lah. Sudah, sudah anti taklim masuk taklim. Nanti diantar sama anak itu sama siapa sama makrom kan. Saya tak sering aja. Kan begitu. Antum minta uzurnya kan begitu ya. Antum merasa salah. Ternyata istrinya antum itu zikirnya seperti itu saya Datang kali mana bunga anak-anak ini? Wes, katanya semangat oh, nggak kurang taklim gini gini gini gini gini. Nah, tentunya masih sabar. Ya. Hmm? Itu baru tetangga taklimnya itu ya kan. So, langsung dalam rumah eh, lepas baju biasa mau masak sambil masak ngeroyong lagi masa punya anak-anak ini gitu, saya ngomong gitu lagi malam ngomong gitu lagi lagi makan bersama ngomong gitu lagi antum kira-kira jenuh apa enggak dengan cara seperti itu? Jawab. Jawab. Bukan semata-mata jenuh, jengkel. Jengkel Itu antum sudah ngaji, yang merasa sudah tahu ilmu, tapi merasa bersalah. Tapi seolah nggak dikasih nafas, gitu Jangan ya, ngerti ini lagi lagi uh, mengumpulkan kembali semangat taklimnya. Saya streaming, saya streaming, ini lagi bahasa bahasa streaming. Saya dengarkan dari streaming, kadang ikhwan masih ngasih eh, uh, eh, uh, WhatsApp audionya. Saya putar sambil ya, saya putar. Tapi dengan cara yang semacam itu tidak ada yang mau. Ya. Tidak ada yang suka. Ya baik, sekarang ini yang kamu hadapi orang yang belum taklim. Orang yang belum taklim. Yang belum memahami kemuliaan salaf ini. Masih terkungkung dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman dia selama ini. Lah antumnya dikit-dikit itu, dikit-dikit itu, dikit-dikit itu, dikit-dikit itu. Terus dijelit terus sama yang satu ini. Hah? Duduk sebentar, mulai lagi. Ayo, ini taklim, ayo ini lo, ini ini. Ah, ya, apalagi perempuan ya, Fanya. Wah, sudah. Akhirnya muncul yang penolakan ya. Itu ajaranmu. Tarik dari sana. Gitu. Malah malah marah-marah ya. Sehingga bukan kita tidak menasihati, tetapi ada caranya untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Apalagi itu istri kamu, apalagi itu suami kamu. Paham misalnya ya? Ini yang pertama ya. Tolong camkan baik. Sebagaimana antum kepingin menggulkan sebuah proyek. Saya dikasih sedikit analogi gitu ya. Proyek apa ini kira-kira? Hah? Besar, kecil, sedang? Besar atau lagi menggulkan sebuah proyek. Saya mau tanya, caranya akal salam ataukah dibikin strategi? Jawab strategi. Nah, mungkin ada masalah tahu-tahu masuk ke persada Pak, tolonglah Pak. Ini proyeknya besar ini Pak. Terus gini gini gini gini. Dia ditolak mentah-mentah. Maaf Pak, silakan pergi dari sini. Ya Pak ya? Iya. Enggak mandang waktu, enggak mandang tempat, enggak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Yang penting proyek harus pun ya nggak bisa. Harus dengan cara apa ya Pak? Dengan cara siasat, strategi, cara. Mana caranya? Hah? ngatur waktunya dan segala macamnya, mengatur bahasanya dan segala macamnya supaya gul kan gitu. Itu urusan duniawi. Ini terkait dengan masalah hidayah, dia ya. Maka dengan siasat. Yang kedua, terkait dengan suami istri ya, itu. Antum harus terlebih dahulu menaklukkan hatinya. Sebelum antum menyampaikan apa yang ingin antum sampaikan. Betul nggak ini? Cara yang terbaik itu dengan cara antum itu semakin bagus menjadi sosok suami dan menaklukkan hati langsung dengan amalia semakin antum taklim semakin antum ngaji semakin antum mengerti agama antum tunjukkan semakin bagus sebagai seorang suami tunaikan dengan maksimal hak-hak istri dan kamu sabar ketika hak kamu belum tertunaikan karena kejahilan dia. Antum semakin sayang kepada istri, semakin perhatian, semakin harmonis, semakin romantis, semakin mesra gitu ya. Itu namanya menaklukkan hatinya Sampai dia betul-betul kalah. Hah? Takluk dia hatinya tertambat pada akhlaknya antum tadi. Enggak usah pakai panjang-panjang. Saya akan mengatakan, masya Allah, Ya, suamiku ini tambah cinta, tambah mesra, tambah romantis, tambah harmonis, tambah perhatian, tambah pengertian. Uh, perempuan hanya minta itu ya, ya kata lagi yang lain. Eh, hanya minta curahan perhatian dari kamu. Setelah itu gampang tuntunnya. Paham ya? Gampang nuntun. Kalau saya yang namanya sapi dipegang cungurnya ya, cek. <laughs> Bawanya gampang. Aduh kalau kesana kemari itu gampang. Apa ya? Saya nggak menyamakan istri atau dengan sapi, bukan. Bukan, bukan, bukan. Tapi terkait dengan masalah uh, tadi itu siasah. Sapi kalau dengan cara yang nggak benar, uh marah-marah ya. Ingat, nggak menyalahkan dengan saya. Nah begitu istrinya antum tadi sudah mulai mengerti, nah, semakin lengket sama antum. di situlah di sela-sela itulah antum memberikan pengertian kepada sang istri dengan bahasa yang tepat. Dengan bahasa yang tepat, bahasa antar suami istri. Santai dengan santai, dengan bahasa lagi santai ngobrol-ngobrol begitu. Antum mungkin bisa menggunakan bahasa orang ketiga atau dengan bahasa cerita orang lain dan segala macamnya. Nah, atau menyemangati dengan kisahnya siapa atau apa begitu. Atau menjelaskan kepada dia perubahan kondisi yang yang dialami dalam rumah tangga semenjak taklim semacam ini. kan dengan dia bilang? Kami sampai ya? Nah seromantis mungkin seromantis mungkin ya. bahasanya itu ya gitu ya baru masuk setelah itu ya ikhwan semuanya di tangan Allah Azza wa Ketika Allah memberikan taufik hidayahnya kepada dia akan sangat mudah. Tapi ketika Allah belum memberikan taufik hidayah, sebagus apapun caranya antum tidak bakal bisa. Ya gimana lagi? Barakallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai jam berapa ini Evan? Sampai jam berapa ini? Jangan atau belum? Sudah ngantuk ini saloyo kabeh iki. Insyaallah. Bagaimana dengan sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani? Bukankah kita diperbolehkan memakan sembilan mereka? Iya, itu ada nas Al-Qur'annya. Selama ada bimbingan eh, dalam Islam, kita amal. Diperbolehkan memakan sembelihan sembelihan ahli kitab. Eh, pendapat yang rajih dengan syarat harus dilakukan dengan tata cara penyembelihan Islam. Begitu juga menikahi wanita ahli kitab. Iya, ahli kitab khusus diperbolehkan ya Irwan. Dengan ketentuan wanita-wanita tadi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Tidak sembarang wanita ahli kitab. Hmm? Perempuan yang ahli kitab, yang taat pada agamanya, yang menjaga kehormatan dirinya, kamu nikahi itu. Dan tujuan menikahinya adalah untuk supaya mengislamkan dia. kelahiran itu suatu nasnya, ada nasnya Sehingga tak mungkin tolak. Bagaimana ada yang mengatakan bahwasanya Yahudi terbagi menjadi 71 golongan, satu golongan masuk surga. Yang satu itu adalah pengikutnya Nabi Musa, muslimin. Tayyib, begitu juga dengan Nasrani terbagi menjadi 72 golongan, yang satu golongan masuk surga, yang satu golongan yang dalam surga itu pengikutnya Nabi Allah Isa, Hawariyun, muslimin. Sementara muslimin 73 Eh, yang satu golongan masuk surga, yang ini dari kalangan orang-orang yang di atas bimbingan uh, sunnah, bimbingan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Gak ada masalah. Yang selainnya menyimpang. Yang selainnya menyimpang. Barakallah. Paham soalnya? Untuk al-Yahud wa Nasr dikatakan kafir dalam Islam dengan nas Al-Qur'an. Maka kita, kita, kita katakan kafir. Sementara yang yang kaum muslimin yang 72 sekte itu dinyatakan ancaman neraka, dinyatakan termasuk umat Muhammad masih muslim, tapi dia tergolong ahli bid'ah. Sehingga kita menghukumi sesuai dengan kadarnya masing-masing. Barakallahu. Tidak ada masalah. Masya Allah. Sudah ya? Oh belum ya, Pak? Hah? Sudah ya? ya Allah, sudah ya? ya? Ada yang lain enggak? ada.